Babu Raf'il basari ila sama Bab mengangkat mata ke langit Wah ini jangan sampai orang di dalam waktu sholat melihat ke langit tidak boleh jadi matanya ke atas ya waktu sholat itu tidak boleh larangan dan ada ancaman orang kalau sholat lihat bawah matanya ini kemana? Ke tempat sujudnya. Sunnahnya kalau orang sholat, ya matanya ini memandang kemana? Ke tempat sujudnya. Nah, ini tempat sujud. Jangan lihat sana sini tidak. Itu malah membingungkan, mentaswiskan pikiran. Tapi kalau melihat tempat sujudnya, ini hikmahnya atau faedahnya untuk menenangkan. Nah ini pikirannya, jiwanya hingga selamat dari tas wis pikiran. Kalau orang agak berubah sedikit, pikirannya sudah mesti melayat Jadi kalau sholat, lihat tempat suci Jadi kepalanya ini, matanya kosong Dan jangan sekali-kali melihat ke atas. Apa ada ancaman? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin mengapa ada kaum-kaum orang-orang yarfa'una min as samai fi salatihim mengangkat mata mata mereka ke langit dalam salat mereka mana Nabi kenapa Ya, mabal komet lima loh. lu lima loh. Mengapa? Jadi mengapa ada orang-orang <clears throat> kalau sholat melihat ke atas mengangkat matanya ke atas kenapa perlu apa ini kalimat-kalimat marah loh mengapa kenapa terus ancamannya Wayan tahunna anzalka ya mau berhenti dari perbuatan itu dari mengangkat melihat melihatkan matanya ke atas atau atau kalau tidak mau berhenti lalu tuhtafanna atfalun akan dicabut mata-mata mereka kan bahaya anda jabut mata hilang matanya bagaimana <clears throat> toh bukan nanti jadi jelasnya kalau orang sholat dangak ya kan dana namanya melihat ke atas itu ancamannya matanya akan dicabut <clears throat> oleh kalau orang mata jatuh kan jadi buta, maka bahaya kan. Nah, ini harus berhati-hati. Jangan sholat melihat apa. Yang nggak nanti dikira wah itu lebih khusyuk. Iya. Nah, ini malah kelirunya keliru sangat. Ancangnya berat. Dan gaya bahasanya Nabi ini gaya marah loh. Perlu apa kan itu loh? Ada orang-orang kalau sholat kenapa? Kok mengangkat kepala apa? Hmm. matanya ke ke atas kenapa ya mau berhenti apa enggak begitu kalau tidak mau berhenti dicabut nanti buat eh, mata mata lagi nah yang tahun ya mau berhenti mereka itu dari perbuatan tadi atau atau lakukan akan dijabut sungguh ini sudah takkit semua ini rapuh topan nah lamnya lam takit nunya nun takit musajadah lagi ya rapuh topan nah sungguh akan dicabut apa ada ada seluruh mata mata mereka khotofa yahtifu ini makna menjabut naut atau menjabut bahaya jadi harus kita peringatkan kalau sama orang dari siapa ya, itu kesian loh ya. nah, dan dalam keterangan-keterangan hal ini harus terangkan dijelaskan nah ini sebenarnya langsung kita tahu dalam hadis hadis yang dari dari Bukhari dan isinya begitu jadi dimulai anak-anak dan sebagainya diberitahu jadi pokoknya kalau sholat sunnahnya lihat di bawah sekarang tanya umpama dalam sholat lihat di atas sholatnya sah benar sah sholatnya, tapi bahayanya. Nah ini masalahnya. Babul iltifati fi sholat. Bab